بسم الله قال رحمه الله تعالى والفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من وجوه الأول أن التكليفية لا يتعلق إلا بفعل المكلف والوضعية يتعلق بفعل غير المكلف فلو أتلفت الدابة أو الصبي شيئا دمن صاحب الدابة والولي في مال الصبي Asani an taklifiyya la yata'allaku illa bil kasbi bi khilafil wad'i. Walihada law qatala khata'an wajabatid diyah wajabatid diyah 'alal 'aqilah wa illam yakun wa illam yakunil qatlu muktasaban lahum fa wujubud diyah 'alaihim laisa min babit taklif listih listihalatit taklif bi fi'lil ghair بل معناه أن فعل الغير سبب لثبوت هذا الحق في ذمتهم الثالث أن الوضعية لا يشترط فيه قدرة المكلف عليه ولا علمه به فيورث بسبب ويطلق بالضرر وإن كان الوارث والمطلق عليه غير عالمين walau atlafan naimu syai'an aw rama ila sayyidin fa asaba insanan dominahu wa illam ya'lam wa illam ya'lama fatahallul mar wa tahallul wa tahillul mar'atu bi aqdi waliha 'alaiha wa tahrumu bi talaqi zawjiha wa in kanat la ta'lam nah, barakallahu Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'd Kita lanjutkan membaca Al-Imla ala syarhil mahalli lil waraqat Halaman 12 Qala al-muallif Wafakallah al-farku Bainal hukmi taklifi Wal hukmi al-wad'i Min wujuhin perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wad'i dari beberapa sisi. Di bawahnya diterangkan unzur al-bahrul muhir. Bisa kamu lihat bahasan ini rujukannya di kitab al-bahrul muhir dalam usul fikihnya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang hukum syar'i ya. Hukum syar'i ada dua, ada taklifi, ada wad Hukum taklifi macamnya ada berapa? Lima. Sudah ada di balik. Hukum taklifi macamnya ada lima. Ya, ada ijab, ada lagi apa? Nadab, ada lagi tahrim dan lagi karoha dan ibahahnya kalau hukum wad'i juga ada li ada sebab syar mani sifha kebetulan ya sudah kita baca semua nah sekarang apa bedanya taklifi sama wad'i bisa dilihat dari beberapa sisi di sini dikasih tiga ya tiga sisi yang membedakan hukum taklifi dengan hukum wad'i. al awal yang pertama adalah an ya bahwa, bahwa hukum taklifi itu la yata'allaqu illa bi fi'lil mukallafi. Tidak terkait kecuali dengan perbuatan mukallaf. Ini secara hakikat. Nah, jadi hukum taklif itu hukum yang bersentuhan langsung dengan apa? Perbuatan mukal mukallaf. Maksudnya dengan iradahnya, dengan istitaahnya ya. Keinginan dan kemampuan dia. Paham? Itu namanya fi'lun mukal mukallaf. Nah, kayak sholat, puasa, zakat, haji itu kan fi'il mukal mukallaf jihad baca Quran itu fi'il mukallaf nah, hukum taklif itu kaitannya dengan fi'il mukallaf wal wad'iyah sementara hukum wad'i itu yata'allaku bi fi'li ghairil mukallaf dengan perbuatan selain mukal berarti tidak bersentuhan langsung dengan perbuatan mukalaf nah, di luar iroda dan istitoah si mukallaf di luar keinginan dan kemampuan mukal mukallaf contohnya misalnya kalau atlafatid batu awis sabiyu syai'an seandainya ada hewan atau anak kecil merusak atslafat itu meru merusak syai'an sesuatu yang itu milik orang lain misalnya kamu punya kambing gitu ya. tiba-tiba kambingmu merusak kebun singkong orang oh, habis daun singkongnya dimakani sama kambing pemilik kebun cari tahu kambing siapa ini Wah, kambingnya si fulan. Baik. Dhamina sahibud dabbah. Maka si pemilik hewan tadi dhamin, dhamin saja ya? menang menanggung kerugian. Dan dia tidak bisa mengelak. Oh, kan bukan perbuatan saya. Itu perbuatan kambing saya. Kayak nah, gitu. Ya memang korban kambingmu tapi kamu yang bertanggung jawab ini namanya bukan hukum taklif ini kok apa wadai agama ngatur begitu kalau uh, kamu punya hewan mau membuat kerusakan kamu yang tanggung itu dari agama ya. begitu pula kalau ada sobi anak kecilnya ini anak-anak kadang yang nggak pakai pikiran lah lempar batu untuk apa balang mangga eh kena kaca mobil orang lari nggak mau tanggung jawab ketahuan warnanya si bulan datengin aja orang tuanya dan tadi sebulan tuh eh, balang apa mangga pakai batu nggak kena mangganya kena kaca saya kemudian hancur itu saya minta ganti rugi nah orang tua nggak bisa kemudian apa oh itu kan bukan perbuatan saya itu perbuatan anak saya dan dia anak kecil belum kalah. nggak bisa begitu nah, ini bukan hukum takdir. iya. jadi kalau kamu dibantah pakai ilmu usul bantah lagi pakai ilmu usul ini ini hukum buat wad'i Nah, Iya. Bisa? Itu bedanya ya. Wal waliyu fi mali sami Begitu pula yang bertanggung jawab adalah si wali pada harta anak kecil kalau anak itu punya harta. harta. Maaf, saya orang tua uh, sudah nyiapkan untuk anak apa? Uh, harta. Tiba-tiba anak ini membuat kerusakan. Ya saya yang tanggung jawab ke orang tua, tapi dari harta kamu kamu punya tabungan berapa nah, bayar pakai atau itu anak yatim gitu ya punya peninggalan dari orang tua orang tuanya yang meninggal nah diambil bisa, bisa. tapi yang ngurus siapa walinya bukan anaknya anaknya belum kalah. baik itu bedanya jadi hukum taklifi kaitannya hanya dengan fiil mukal mukallaf kalau wad'i fiil yang bukan mukal asani yang kedua perbedaannya adalah anna taklifiyya la yata'allaqu illa bil kasbi bahwa hukum taklif itu tidak terkait kecuali dengan kasb Kasih itu ya, usaha si mukal mukallaf. Ah. Baik. Sehingga butuh apa? Butuh adanya nih niat uh, butuh adanya uh, kemampuan iroda istiqoah, nah karena itu masalah apa kas kalau perbuatan mukallaf yang tidak dengan niat dihitung kasus nggak? Tidak, karena nggak ada nih niat, paham? Atau yang di luar kemampuan dia, nah, itu tidak dihitung al-kasb. Bikhilafil wad'i Beda dengan hukum wad'i Hukum wad'i Bukan dari kas, Bukan dari usaha Perbuatan si e, Langsung Contohnya di sini walihada karena ini lau kotala qata'an seandainya seseorang membunuh orang lain dengan khata tidak sengaja misalnya uh, dia berburu yang dia incar itu rusa ternyata rusanya lari di balik rusa itu ada orang meninggal yang patul kata, kalau patul kata ada kisah nggak tidak ada kisah, yang ada dia nah, siapa yang nanggung dia dia diyatu alal aqilah dia itu menjadi kewajiban yang ditanggung oleh akilah. Akilah itu asobahnya si pelaku. Akilah itu terambat pelaku yang lelaki atau asobahnya dia. Misalkan bapaknya, kakeknya, pamannya, siapa lagi? kakaknya oh, kalau dia punya kakak adiknya kalau adik laki ya intinya asobah dia yang laki itu adik yang laki. itu namanya nyusahin keluarga ya makanya hati-hati ya perbuatan yang mengancam nyawa orang lain walaupun nggak sengaja tanggung jawab dan yang menanggung bukan biasanya tapi apa keluarga nah, adapun dia nanti kafarat jadi masalah dia dia tuh mahal 100 onta onta berapa mungkin mm-an juga ya mengaku nah itu keluarganya yang asobah wa illam yakunil qatlu muktasaban lahum walaupun perbuatan pembunuhan yang tidak disengaja tadi bukan oh, usaha bukan perbuatan mereka ya tapi perbuatan salah satu keluar tapi namun yang lainnya kena imbasnya fawujubud diyati alaihim sehingga kewajiban membayar diat atas akilah tadi ya, nah, kabat pelaku yang lelaki itu laisa min bab taklif itu babnya bukan bab taklif istihalah di taklif di fi'il baik karena nggak mungkin taklif itu dengan perbuatan orang lah orang lain bal maknahu tapi makna hukum itu adalah anna fi'lal ghair perbuatan orang lain dalam hal ini masih keluarga dia sabab itu sabab namanya ya sabab li tubuti hadal haqqi fi dimmatin tetapnya hak ini fi dhimmatin dhimmatnya tanggungan dalam tanggungan mereka agama yang buat atau aturan jadi ini bukan hukum taklif ini namanya hukum wad'i ya. berupa apa sabab A memerintah si B. B, Kamu berani enggak Patahkan itu tulang apa tangannya si C. Ini tak bayar satu juta. Nah, ini kasusnya si B ngeliat uang satu juta apa wah hijau dia berani saya mana uangnya langsung dia datang si dia patahkan tanah lapor pihak yang berwajib yang dihukum siapa B atau A si B pengeksekusi si A ini yang menyuruh membayar atau dua-duanya kalau si B jelas dia pelak pelaku kalau si A kejerat atau enggak kejerat jelas karena dia punya penyebab ya nah, nah kena hukuman walaupun itu bukan perbuatan saya saya cuma membayar tapi sebab kamu dia apa? Berbuat kamu kena Ram. Kalau yang B ini hukum apa? FPV ya, karena dia berbuat. Dia yang menang. Kalau si A ini hukum wab'i. Karena dia punya sebab. Bisa. Asalis yang ketiga bedanya hukum taklifi dengan hukum wad'i. Anna al-wad'iyya la yushtaratu fihi qudratul mukallafi alaihi wala ilmuhu bihi. Bahwa hukum wad'i itu tidak disyaratkan padanya kemampuan mukallaf. Karena bukan taklif ya, itu wad'i. Balawati tidak melihat kudrah, tidak melihat kemampuan. Wala ilmu hudi juga tidak melihat apa ilmu pengetahuan paham atau niat paham nggak dilihat tidak dipandang contohnya bayu raku disabak seseorang itu dapat warisan dengan apa? Sebab bukan dengan udrah, bukan dengan il, ilmu dia. Ilmu sebab. Nah, misalkan sebab dia sebagai anak, gitu ya. Maka dia dapat waris, warisan. Dan itu hak dikasih untuk dia. Paham? dia mendapatkan itu bukan karena dia putra mampu bukan karena dia punya ilmu tapi karena dia ada sebab sebagai anak maka kalau ada orang kaya dari warisan ya jangan bingung oh kerjanya apa dia ini oh, warisan warisan itu nggak pakai kepintaran nggak pakai usaha memang dapat saya dan seseorang itu dicerai didarar dengan sebab apa? darar ada kemadaratan biasanya uh, dia kena penyakit yang berbahaya mau nggak mau apa itu dicerai dan nah, ketika pasangannya nggak bisa menerima itu. Nah, bukan putra dia, bukan pengetahuan dia. Dia pun nggak tahu menang, tahu-tahu dikenai. Nah, itu hukum wat'i. Tidak melihat putra tidak melihat ilmu, ilmu dari si mukallaf. Nggak melihat niat si Berlaku eh, tanpa mempertimbangkan kemampuan dan pengetahuan sementara. Wa in kana al-warithu wal mutallaqu alaihi ghairu alimin walaupun si ahli waris dan yang dicerai itu tidak tahu. Paham? Tidak tahu mena menahu. Misalkan ahli warisnya masih bayi. Dapat nggak? Dapat dia nggak tahu menau kan tahu-tahu dapat nah atau perempuan tiba-tiba apa disuruh pulang ke rumah orang tuanya dia nggak tahu menau karena sudah dicerai ya sudah mau apa lagi contoh lagi walau atlafan na'imu say'an seandainya orang yang tidur merusak sesuatu milik orang lain atau roma ila saidin atau dia menembak atau memanah buruan fa'asaba insanan ternyata kena orang hmm. kena orang waminahu maka dia menanggung itu wa illam lama walaupun dia nggak tahu maksudnya tidak dengan kesengajaan ya jadi dia nggak bisa beralasan apa saya nggak sengaja dia nggak sengaja tapi hukum tetap apa berlaku nah, kamu telah merugikan anak laki orang lain nggak peduli kamu sengaja atau tidak sengaja sengaja nah, itu namanya hukum wadi bukan taklifinya kalau taklifi dosa enggak dia kan nggak sengaja Rabbana la tu'akhirna inna sina'u akhfa'na ya masalah dosa nggak dosa karena dia nggak ada niat nggak ada kesengajaan ini tapi masalah hukum wad'i dia nang ini hukum taklifi dia nggak nanggung dosa tapi hukum wad'i dia nanggung nanggung ganti rugi nah, karena menyebabkan kerugian pihak orang lainnya Contoh lagi wa tahilul mar'atu bi'aqdi waliha 'alaiha perempuan itu menjadi halal dengan adanya akad wali perempuan atas dia tiba-tiba datang lelaki nah, ke rumah orang tuanya pak saya mau melamar istri bapak lama-lama orang tua tuh tujuh akad setelah itu silakan ya. Eh, ketemu sama putrinya yang nggak tahu menau nah bisa nggak itu bisa halal dan nah, sah secara hukum hukum hukum apa hukum buat ini bukan hukum kaki kaki watahtumu bitolaki zaujiha dan perempuan itu sudah menjadi haram untuk disentuh dengan kata tolak dari suami suami. Nah, suaminya sudah menjatuhkan talak. Nah, kemudian lewat itu masa ikan dan tidak lu, tidak rujuk maka sudah agenda dia. Paham? yang halal untuk dia lihat dia bentuk. wa in kanat la ta'lam walaupun perempuannya nggak tahu kenapa. kalau dia sudah dicerai sudah dicerai nah, itu hukum apa namanya hukum ini. bisa bedakan bisa bedakan Jadi intinya kalau taklif itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf secara lang langsung, secara hakikat. Sehingga diperhitungkan di situ apa? Iroda dan pun Ilmu. Namanya. Dia ada niat atau tidak, mampu tidak, eh, tahu atau tidak. ini ya. Paham? dengan sengaja atau tidak nah, itu taklifi jadi kalau wat'i tidak melihat itu nah, menurut aturan agama berlaku ya berlaku walaupun eh, dia tidak ada niat nah, walaupun dia tidak ada kesengajaan nah, nah itu ulasan tentang definisi daripada hukum syar'i. Nah, jadi kembali kepada definisi awal ya, tentang fikih halaman 8. Iki itu adalah al-ilmu bil ahkam misalnya Sampai sini sudah dijelaskan ya apa itu ilmu apa itu akam apa itu syari syariah ya. tinggal setelahnya apa al amaliyah bisa nah, lanjut sekarang al amaliyah nah, Bismillah Qala rahimahullah taala qauluhu al-amaliyah ay al-muta'alliqa bi kaifiyati amal sawa'un akan al-amalu qalbiyan kal ilmi bi wujubin niyyah fil wudu au ghairu qalbi ka nadbi salatil witir wal muradu bil kaifiyah huna al wujubu wa akhwatuhu khosatan ay al ahkamut taklifiyah al atiyah Fa'in kila al-fiqhu yabhasu amma huwa a'ammu minal ahkami taklifiyah. Fa al-bahthu an af'ali sobi wal majnun. Wastihalatil khomri khallan. Wa sababiyati zawali wa nahwiha. Fal jawab annal bahtha fi dhalika yarji'u ilal bahthi an fi'lil mukallaf fayaulu hatta yarji'a mawdu'u tilkal masail ilaihi famasailul majnun wasabi tarji'u ila fi'lil wali wa kadzalika al bahthu an istihalatil khamri khallan wa sababiyati zawali wa nahwiha bi ayyuqal istimalul khamril mustahil khallan jaizun wassalatu inda tahaqquqiz zawal tajib wa kharajat biqaulihi al amaliyah al ahkamus syar'iyyah al ilmiyah ay al i'tiqad al i'tiqadiyah kal ilmi fi usulil fiqhi bi anna al ijma'a hujjah wal ilmi fi usuliddin bi anna Allah wahid fala yusamma fiqhan lianna hadha al-i'tiqada wa in kana ilman bi hukmi syar'i huwa hujiyatul ijma' wa thubutul wahdaniyati wahdaniyati lahu ta'ala thubutul wahdaniyati lahu ta'ala lakinnahu muta'alliqan bi amal balil maqsudu minhu al ilmu wal i'tiqad walidhalika summiyat ilmiyatan wa i'tiqadiyatan ay fal maqsudu minhu anna ta'alluma au ta'tak an ta'lama au ta'takida annal ijma'a hujjatun wa anna allaha wahidun wa hakadha Wa maqsudul ulama min hadal ikhraj wa tamyizu masaila kulli fannin tamyizu masaili kulli fannin an masaila an masaili ghairihi fala takhtalitu masailul fiqhi bimasaili ilmil kalam fa kalamuhum ala hadhihi al masalah mahdun mahdustilah sekarang pembahasannya adalah perkataannya al-amaliyah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat Amalia. Apa maksud amalia? Ay al muta'alliqati bi kaifiyati amalin. Yaitu yang berkaitan dengan kaifiat amal. Kaifiat itu maksudnya sifat amalnya Jadi hukum syariat itu ada yang terkait dengan kaifiat amal, ada yang tidak terkait dengan kaifiat amal. Nah, fikih itu bahasanya adalah hukum syar'i yang kaitannya dengan kaifiat amal. Itu mengapa dikatakan amalia. Sawaun sama saja akan al amalu qalbiyan ka ilmi kal ilmi biwujudin ni biwujubin niyati fil wudu. Apakah amalnya itu amal qalbi, amal hati? Seperti pengetahuan akan wajibnya niat di dalam wudu. Au ghairu qalbiyin atau amal tadi bukan amal qalbi namanya amal jawari amal anggota badan, ya. karena demi salatil witri seperti sunnahnya salat witir nadab itu artinya sun sunnah istihbab nah itu kan berkaitan dengan apa bacaan-bacaan dan gerakan gerakan ya Baik. Wal muradu bil kaifiyah huna dan yang dimaksud dengan kaifiyat di sini, kaifiyat amal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah al wujubu wa akhawatuhu khassatan. Ya, wujub dan saudari-saudarinya secara khusus ai yaitu maksudnya adalah al ahkamut taklifiyatul atiyah hukum-hukum taklifiyah yang uh, akan datang yang kemarin sudah dibahas macamnya ya. Ada lima ya. Tayyib. Ijab, nadab, tahrim, karoha, dan ibaha. Nah, itu namanya kaifiat amal. Bang, Sifat af amal. Amal itu ada yang sifatnya uh, wajib. Ada yang sifatnya mandub. Ada yang sifatnya mak makruh ada yang sifatnya uh, muharram haram ada yang sifatnya mu mubah jadi kaifiat amal maksudnya sifat a, amal jelas sifat amal itu ya yang berkaitan dengan hukum taklifiyah yang lima itu ya ada yang wajib ada yang mandub ada yang muharram ada yang makruh ada yang mubah Tayyib. Dan ingat amal itu bisa amal kolbi, amal hati, ya. tentang seperti niat atau amal ghairu kolbi. Ghairu kolbi maksudnya amal apa? Jawari, anggota badan ya. Seperti sholat. Nanti yang isinya bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan. Ah, fikih itu kaitannya dengan amalia, kaifiat amal. Perbuatan mukallaf. Jelas. Fa'inkil, kalau ada yang berkata, al-fikhu, fikih itu yabhathu amma huwa a'ammu minal ahkamit taklifiyah. Membahas perkara yang lebih luas daripada ahkam taklifiyah. Tidak semata-mata ahkam taklifiyah. Contohnya, fafihi maka di dalamnya di dalam fikih al-bahtu an af'alis sabi wal majnun. Ada pembahasan tentang perbuatan anak kecil perbuatan orang gila. Dibahas nggak itu? Jadi masalah nggak? Jadi masalah. Padahal dia bukan mukallaf. Kenapa dibahas? Nah, kalau ada orang bertanya tentang itu. Begitu pula wastihalatil khamri khallan. Istihala itu artinya proses perubahan. Ya, Homer menjadi khal. Khal itu cuka. Jadi kalau kamu perhatikan misalnya apel ya, kamu fermentasikan, kamu rendam. Kan berfermentasi. Bergas gitu ya di waktu tertentu dia jadi apa? Homer bisa bikin mabuk. Makanya yang namanya nabi air rendaman itu hati-hati ada fase di mana dia jadi apa? Jadi homer. Oke? Kalau nyimpen-nyimpen jus gitu ya. Bikin anggur misalkan ya, anggur di direndam gitu Ana pernah dulu di damat nyoba dikasih tahu teman mau nggak uh, air rendaman anggur tuh enak ya <laughs> Ayo coba kan waktu itu penduduk desa Damat itu lagi panen anggur. Jadi anggur itu wah ditaruh berapa kerat pinggir jalan silakan ambil berapa sesukanya <laughs> Ana biasa pulang pulang sholat dari masjid tuh siang-siang di jalan banyak berapa kerat gitu anggur. Udah kain ini <laughs> masukin anggur hmm, Bawa ke kamar itu. Digantung aja. <laughs> Anggur banyak. Nah, ada teman yang ngasih apa eh, eksperimen gitu gelas atau botol kaca gitu ya diisi air masukin berapa butir anggur tutup dapet biarin satu hari nih. air air tawar nggak dikasih apa-apa cuma anggur jalan satu hari biasanya buka itu minum wah enak ya dan ya. segar hmm. cuma kalau kelamaan nanti jadi apa homer ya nggak tahu itu itu yang masalah itu karena cepat lambatnya perubahan itu dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya wadahnya nanti kalau kita belajar Sahih Muslim ada beberapa wadah itu yang membuat cepat fermentasi. Di antaranya kalau wadahnya kulit atau ini batang kurma dipangkas diambil tengahnya karena ada cekungan masukkan air rendaman di situ itu cepat bikin apa jadi homer makanya awal mula Nabi melarang menyimpan air rendaman di wadah-wadah seperti itu. Karena khawatir apa? Jadi homer sementara pemiliknya tidak menyadari. Oh itu sudah jadi apa? Homer. Makanya dilarang. saya Nah itu kan bukan bukan perbuatan mukallaf itu kan namanya proses alam ya proses alamiah dibahas nggak dalam fikih dibahas ya kan tentang homer itu najis atau enggak dibahas dan itu bukan perbuatan mukallaf begitu pula wasababiyati zawal tentang sababiyah zawal membahas tergelincir matahari matahari itu kan bukan perbuatan mukallaf itu kan peristiwa alam, ya. tapi dibahas dalam fi fikih jelas wanahwiha dan yang semisalnya banyak sehingga kalau kita baca buku-buku fikih tidak melulu apa membahas perbuatan mukal mukallaf ada banyak masalah-masalah yang itu bukan perbuatan mukallaf tapi dibahas. Nah, kenapa dalam definisi dibatasi dengan apa? Amaliyah yang artinya kefiat amal, maksudnya ahkam taklifiyah. Padahal masalah fikih lebih luas dari itu. Nah, kalau ada orang bertanya seperti itu, bagaimana menjawabnya? Fal jawab jawabannya adalah annal bahtha fi dhalik bahwa pembahasan tentang itu semua yarji'u ilal bahthi an fi'lil mukallaf nanti kembalinya kepada pembahasan perbuatan mukallaf artinya dia memang bukan perbuatan mukallaf secara lang tapi ada kait kaitan dengan perbuatan mukallaf bukan sama sekali nggak ada kaitannya ada kaitannya. Nah, itu yang di, harus kamu jawab ya. ulu sehingga kembali hatta yarji'a. Ya. Ya, ul sama yarji sebenarnya sama saja dia. Kembali maudhu'u tilkal masail maudhu pokok pembahasan masalah-masalah itu kembalinya ilaihi kepadanya maksudnya kepada apa fi'il mukal mukallaf walaupun dia bukan fi'il mukallaf tapi kembalinya kaitannya kepada fi'il mukallaf juga contohnya masa ilil masa fa masa ilul junun wasabi masalah al majnun wasabi orang gila anak kecil perbuatannya ya itu tarji'u kembalinya ila fi'lil wali kepada fi'il wali penanggung jawab si majnun tadi, penanggung jawab si sobi tadi, ya kan? Nah, berarti ada kaitan dengan fi'il mukallaf walaupun tidak secara langsung. Nah, yang tadi yang kita kenal dengan apa? Hukum wad'i, ya. Paham? Hukum wad'i. Kan itu enggak kaitan langsung dengan perbuatan mukallaf mengkalah tapi ada hubungan nah wakadalik begitu pula al-bahthu anistihalatil khamri khallan pembahasan tentang apa perubahan khamr menjadi cuka wasababiyatiz zawal apa pembahasan tentang sababiyah zawal wihah dan yang semisalnya bi an yuqal dengan dikatakan istimalul khamril mustahili khallan jaizun memakai mem memanfaatkan homer yang sudah berubah menjadi cuka boleh enggak boleh jelas karena dia sudah bukan homer lagi sudah berubah ya sama kayak air najis itu ya yang di sungai yang di selokan yang di mana kalau kemudian masuk ke mesin berproses menjadi air yang bersih paham bau rasa warnanya sudah bukan lagi najis bersih sih paham bisa nggak dipakai Hah? bisa kalau kamu tahu prosesnya <laughs> kamu mungkin masih kebayang ini <laughs> Makanya jangan tahu prosesnya, nggak usah tahu. <laughs> Tahunya sudah jadi air besi. <laughs> Jelas? Nah. Atau apa lagi? Hah? Pupuk itu ya. Hmm, ya kan? Dari mana itu? Dari kotoran ayam misalkan ya. Diproses jadi pupuk. Terus ditaruh di tanah tanaman buahnya gimana? Kalau kamu membayangkan prosesnya, mungkin nggak kau lumangan. Wah, prosesnya. Nah, tapi sudah istihala sudah berubah, berubah wujudnya sudah berubah, bukan lagi kotoran. Paham? Baik. Jadi masalahnya apa? Yang kaitan dengan fi'il mukallaf di sini masalah istimal pemakaian pemanfaat pemanfaatan ya jelas nah memanfaatkan tapi misalnya lagi kalau ada sapi mati nggak disembelih bangkai nggak bangkai bisa nggak dimanfaatkan nggak bisa tapi kalau kulitnya kamu ambil, kamu sama. Bersih. Bisa nggak dipakai? Bisa. Paham? Itu kan pembahasan fikih. Nggak ada hubungan dengan fi'il mukal. Nah, tapi kembalinya kepada fi'il mukallaf. Kalau dia sudah jadi jaket, boleh nggak dipakai? Boleh nggak pakai buat sholat? Paham? Dan seterusnya. Nanti. Naam. Wassalatu inda tahaqquqiz zawal tajibu. Begitu pula pembahasan tentang sababiah zawalnya. Kaitannya dengan so, salat dan salat itu perbuatan mukal mukallaf. Jadi kembalinya kepada perbuatan mukallaf. Paham? Naam. ketika sudah masuk waktu hukum perbuatan mukallaf yang namanya sholat menjadi wajib. Sebelumnya belum wajib. Jadi kalau ada orang tanya atau orang membuat suatu pernyataan, ya Abang Isa, sholat duhur itu nggak wajib. Kamu marah nggak? <laughs> Jangan marah ya, itu pertanyaan jebakan. <laughs> Wah, kamu bisa kafir kamu bilang sholat zuhur nggak wajib hmm. kena kena jebakan jangan keburu emo balik tanya gitu ya kapan iya. kalau jam 10 ya belum wajib ya kan tapi kalau sudah tergelincir matahari wajib Nah, kadang orang usul fikih itu suka main-main kayak gitu. <laughs> Makanya kamu jangan jadi orang yang mudah dipermainkannya. Belajar usul fikih. Nah, dan ingat, belajar usul fikih bukan untuk membodohi orang bodoh ya. Hati-hati. Itu tandanya niatnya udah nggak beres. Banyak orang belajar usul fikih pinter tapi untuk membodohi orang bodoh nah, nggak bagus. Makanya ilmu ini ibaratnya uh, senjata yang apa? Bermata dua. Bisa berguna sekali buat seseorang, tapi bisa juga apa? Bahaya. Kalau dia nggak pandai memakainya, bang. Kalau sembarangan memakainya bahaya. Ah, bisa dilihat itu takrirat asyirbini ala jam'il jawami. Ya. Pembahasan tentang masalah itu. Kemudian keluar dengan perkataannya al-amaliyah al-ahkamu syariatul ilmiyah. Jadi hukum syariat itu ada yang amaliyah, ada yang ilmiah. Ya. Yang dibahas dalam fikih yang amaliyah. Kalau yang ilmiah itu di luar bahasan fi fikih. Maksudnya ilmiah itu apa? Ai al-i'tiqadiyah. Masalah keyaki, keyakinan. Contohnya kal ilmi fi al fiqh. Seperti ilmu dalam usul fikih bi anal ijma'a hujjah. Bahwa ijma itu hujjah, dalil. Ah, itu masalah apa? Masalah ilmiah, masalah keyakinan. Itu fikih atau bukan? Bukan fikih. Paham? Itu usul fikih. Tapi bukan fikih. Paham? Wal ilmi fi usuluddin. Contoh lagi, ilmu dalam usuluddin. Bi anna Allah wahid. Bahwa Allah itu satu, tentang tauhid Ya. Itu ilmu. Paham? Punya hukum syariat tapi bukan fikih. Kenapa? Karena dia bukan amalia, dia ilmiah, i'tiqadiyah. Jelas? Fala yusamma fikhan maka hukum syariat yang sifatnya amalia i'tiqadiyah tidak disebut fikih menurut istilah. Paham? Lianna halal i'tiqad karena i'tiqad ini wa in kana ilman bi hukmin syar'i walaupun dia adalah ilmu tentang hukum syariat. Huwa yaitu hujiyatul ijma tentang hujahnya ijma'nya. Wa subutul wahdaniyati lahu ta'ala tentang tetapnya wahdaniyah untuk Allah taala. Lakinnahu tapi dia itu laisa muta'alliqan bi kaifiyatil amal. Enggak terkait dengan kaifiat amal, sifat amalnya. Balil maksudu minhu, tapi yang dimaksud darinya adalah al-ilmu wal i'tiqad. Pengetahuan dan keyaki, keyakinan. Walidhalik, karena itulah sumiat ilmiyatan wa i'tiqadiyatan. Dinamakan dengan ilmiah i'tiqadiyah. Kemudian dikasih di bawahnya itu Undur kalam al-usuliyin fi hadil masalah fil al muhir wa hasya al-attar. Pembicaraan ahli usul dalam masalah ini bisa kamu lihat rujukan dua itu ya. Nah. Artinya apa? Ai fal maqsudu minhu maka yang dimaksud dari ilmiah dan i'tiqadiyah tadi adalah anta lama kamu mengetahui au ta'taqid kamu meyakini anal ijma'a hujjah wa Allah wahid wa hakadha itu masalah i'tiqad bukan masalah fi fikih terus apa sih tujuannya ulama memilah-milah begitu wa maksudul ulama min hadal ikhraj maksud ulama dari mengeluarkan yang ilmiah dalam fikih Fikih itu hanya yang amaliyah saja. Maksudnya adalah tamyizu masaili kulli fan untuk membeda membedakan masalah-masalah setiap fan. Fan itu nau setiap jen, jenis ilmu. An masaili ghairi dari masalah-masalah jenis ilmu yang lain, fan yang lain ya. Biar nggak nyampur Um, kalau nyambung memang kenapa? Ya terlalu bah, banyak masail dan bagi orang belakangan itu apa? Sulit uh, memahaminya karena nggak bisa membedakan. Dengan terbedakan kan mempermudah mempermudah dalam memahami. Saya Fala takhtalitu masailul fikhi bimasaili ilmil kalam. Sehingga tidak bercampur masalah fikih dengan masalah ilmu kalam. Nah, ini uh, kebanyakan ahli usul ya begitu. Masalah ilmiah mereka dibilang masalah apa? Ilmu kalam. Masalah i'tiqadiyah mereka sebut dengan masalah ilmu kalam. Ya istilah mereka lah. Kita cuma baca saja, ya. Tapi kita sebetulnya tidak sepakat kalau itu disebut ilmu ka, kalam, ya. Jelas? Nah, tapi itu istilah mereka. muhum ala hadil masalah mahdus tilahin sehingga pembicaraan ulama tentang masalah ini semata-mata apa istilah saja Tujuannya istilah itu apa? Untuk mempermudah. Jadi kamu nggak usah terlalu protes lah. Paham? La musyahata fil istilah. Itu kalimat yang kamu harus ingat ya. Tidak ada apa? Al musyahah dalam istilah. Musyahah itu artinya terlalu apa? E, sempit. Ya istilah nggak masalah istilah. Mandi? Ah. Baik. Ya udah, itu dulu ya. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.